Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yu'fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أعنا على تطهير قلوبنا وتهذيب أنفسنا اللهم يا ربنا Allahumma ya Rabbana syurna yawmal qiyamati ma'azumrati al-ulama was-sulaha wal-uliya wasyuhada Allahumma ya Rabbana warzuqna taubata qabla al-maut wasyahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du kami cintai yang kami hormati para orang tua kami para hadirin dan para hadirat para pendengar para pemirsa dimanapun anda berada mari kita terus tingkatkan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Nikmat khususnya nikmat kemudahan untuk berbuat baik. Nikmat kemudahan untuk menuntut ilmu. Nikmat kemudahan untuk menuju ke tempat yang mulia ini, ini sungguh nikmat agung yang diberikan oleh Allah kepada kita dan ini bukan main-main. Tidak semua orang bisa berkumpul di tempat seperti ini, tidak semua orang bisa berjalan menuju ke tempat semacam ini. Dan lihat di sana, di luar sana, jutaan manusia langkahnya pada hari ini, pada detik ini, pada malam ini adalah ke tempat yang Allah murka kepadanya. Akan tapi kita saat ini dikumpulkan oleh Allah di tempat mulia, Semoga ini mukotimah pertemuan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan apa yang sudah kita mulai dengan Imam Ghazali rahimahullahu taala dengan kitab Minhajul Abidinnya kita sudah sampai kepada Pesan Imam Hulzali akan memperhatikan hati kita. Pentingnya kita memperhatikan hati kita. Yang harus kita sadari bahwa sampai di mana batasnya? Al aslul khamis. Al aslul khamisu Pokok yang kelima agar kita benar-benar bisa peduli kepada urusan hati kita. Bisa benar-benar peduli akan hati kita agar kita selalu memperhatikan hati kita. Maka yang harus kita ketahui <coughs> bahwa Yang kelima adalah kata Imam Ghazali, "Anni sesungguhnya aku." tak amal tu aku renungi halahu keadaan hati itu. Fawajatu maka aku temukan hati itu lahu bagi hati itu khomsata ahwalin mempunyai lima keadaan Laisat li ghairihi min a'dha ibni adama. Ini sepertinya sudah dibaca. Ini yang memberi batas siapa ini? Ya walad. Ah. Sudah, sudah ini sudah. Coba dia, dia yang membaca bukunya. Mana batasannya? Ditulis. Ini sudah Buya jelaskan ini. Ulang lagi. Al aslul khamisu hal yang kelima, pokok yang kelima. Kata Imam Ghazali, "Anni sesungguhnya aku ta'amal tu aku renungi halahu keadaan hati itu fawajjatu lahu khamsata ahwalin." Hati itu mempunyai lima keadaan. Hati mempunyai lima keadaan laisat li ghairihi minal min a'dha ibni adama yang tidak dimiliki oleh anggota-anggota anak Adam yang lainnya. Ahaduha sesungguhnya yang pertama bahwa hati itu adalah annal wa qasidun ilaihi musuhnya hati yang ingin merusak hati itu qasidun ilahi selalu menuju kepadanya mukbilun alaihi selalu menuju menghadap kepada hati mulazibun lahu terus menerus tidak pernah terputus fa inna syaitana sesungguhnya yang namanya syaitan itu jadi yang namanya syaitan itu jathimun berdiri maksudnya nongkrongin ala qalbi bani adama di hatinya anak Adam. Jadi setan terus pengen merusak hati itu. Dari situlah setan menggoda. Setan itu menggoda bukan menarik tangan kita lalu kita bermaksiat dengan tangan, tidak. Dari hati bisikan-bisikan, kemudian ada hawa nafsu, ada syahwat, maka tangannya mengambil yang haram. Dari situ setan menggoda dan tidak kepada anggota yang lainnya. Lintasan-lintasan kotor. Fahuwa manzilul ilhami Yang namanya hati itu tempat turunnya ilham. Ilham kebaikan, ilham dari malaikat, sekaligus waswas -was dari setan wal waswasati dan juga waswas -was, ilham setan juga ke hati waswas -was juga dibisikkan di hati seseorang yakra'anihi kedua-duanya itu mengetuk pintu hati seorang hamba bidakwataini abadan dengan dua seruan tadi al malaku wa syaitanu yaitu dengan seruannya malaikat dan setan yang namanya setan juga terus melazimi ingin membisikkan kekotoran di hati kita. Jangan dianggap orang berzina langsung serta merta itu berzina, tidak. Ada hayalan-hayalan yang dibisikkan oleh setan di hatinya tentang kelezatan, tentang kenikmatan, urusan macam-macam. Baru setelah itu berpikir. Setelah itu baru bangkitlah syahwat. Setelah itu berfik, bergerak dengan anggota tubuhnya untuk melakukan perzinaan. Itu yang zina. <coughs> Sama makan yang haram pun begitu. Dan hebat setan itu kadang tidak langsung orang dijerumuskan dalam keharaman itu langsung keharaman. Maka untuk menjadikan orang itu tidak peduli pekerjaan halal haram, tidak langsung seseorang itu dijerumuskan oleh setan untuk korupsi atau mengambil haknya orang lain. Tidak dengan cara yang halal dulu. Di rumahnya disenangkan oleh setan dengan barang-barang mahal. Sehingga belanja yang mahal-mahal sampai gajinya kurang, Kadang-kadang perlu membeli motor belum waktunya, beli rumah belum waktunya, akhirnya punya banyak utang. Di saat banyak utang ditagih, ditagih bingung, setan berbisik. Nah, sekarang baru ambil duit asalkan bisa bayar oh utang. Jadi setan tuh <coughs> hebat di dalam menjerumuskan manusia. Makanya harus hati-hati yang ke dalam hati seseorang. Nah, kemudian ini yang pertama. Jadi tempat bisikan setan. Godaan setan di dalam hati. Al-thani wa thani yang kedua anna syaghalallahu akthar. Bahwasanya kesibukan hati itu lebih banyak dibanding <coughs> kesibukan anggota tubuh yang lainnya. Kesibukan hati itu masya Allah banyak. Fa akla akal hawa nafsu kilahuma dua-duanya ada di dalam hati akal seolah-olah di sini akan tapi para ulama di sini itu hanya sekedar isyarat saja di sini karena sudah biasa kita mengatakan nggak punya otak di sini padahal akal adalah adanya di dalam hati sambung dengan hati kita fihi di dalam hati fahuwa mu'tarakul askara ini yang namanya hatimu itu tempat berlaganya dua pasukan. Pekerjaannya berat. Ada pasukan yang berlaga di medan laga, yaitu di hatimu itu. Apa itu? Al-hawa wa junudihi. Hawa nafsu dan pasukan-pasukannya. Wal aqli wa junudihi dan akal dan pasukan-pasukannya. Hawa nafsu pasukannya apa? nggak terima temennya kaya duluan ngedengki pengen dipandang lebih hebat terus dari yang lainnya sombong bangga dengan pekerjaannya itu adalah termasuk pasukan-pasukannya yang namanya hawa nafsu jadi pasukan hawa nafsu adalah itu tadi segala penyakit hati itu pasukannya hawa nafsu jadi hawa nafsu merusak hati dengan pasukan-pasukannya. Nanti akan dibahas juga oleh Imam Ghazali. Penyakit-penyakit hati itu yang merusak hati. Ngedengki, ngedendam, semuanya itu merusak hati. Dan itu pasukannya hawa nafsu. Jadi hawa nafsu untuk merusak hati dengan pasukan penyakit-penyakit hati. Maka nanti membersihkan hati dibarengi dengan mengekang hawa nafsu baru nanti sempurna. Sehingga kalau sudah hawa nafsu itu benar-benar dipegang, maka lihat pasukan itu kalau sudah pemimpinnya itu dihentikan tidak akan berperang lagi. Sehingga kedengkian akan luluh, hilang menjadi cinta. Kebencian menjadi cinta dan seterusnya. Wal akli wa junuti dan akal pun dengan pasukannya juga berada di situ. Pasukannya ada di dalam hati. Apa itu? Kecerdasan, ilmu, merenung, berpikir ini manfaat atau enggak. Hawa nafsu ngajak minum minuman keras. Bersenang-senang. Ghoflah itu namanya, pasukan yang namanya lalai. Tapi akal berpikir tadakur, tadabur, ngerenung, mikir, ini merusak. Sehingga orang kadang berkecamuk, tahu itu membahayakan, tapi masih saja dilakukan karena dia nuruti pasukan hawa nafsu. Padahal akalnya dengan pasukannya berkata, itu bahaya untukmu, jangan kau lakukan. Itu adanya di dalam hati kita. Fawa abadan baina muharabatihima dan selamanya ada pertarungan di dalam hati kita antara pasukannya akal dan pasukannya hawa nafsu. Sehingga benar kalau orang sudah akalnya dikalahkan hawa nafsu menjadi orang seperti tidak berakal. Benar tidak berakal lihat kalau sudah dikuasai hawa nafsu. Kalau Anda punya adik, tentunya adik perlu disah, disayang. Kalau ada seorang kakak tidak sayang sama adik, tidak benar. Nurani, akal tidak akan terima kalau orang tidak berkasih sayang. Karena itu adik dilahirkan oleh ibu yang sama, bapak yang sama. Akan tapi ada ndak orang rebutan waris? Baik, kenapa itu semua? Karena dikuasai oleh hawa nafsunya pasukan hawa nafsu yang menang, sehingga akal pun yang sadar bahwasanya seharusnya kakak adik adalah baik-baikan tapi ternyata dikuasai hawa nafsunya sehingga menjadi rebutan warisan. Baik. Watakatulihima terus terjadi peperangan. Watanakudima terus ber bertentangan antara pasukan hawa nafsu dan pasukan akal. Maka terus ada percaturan, pertarungan sepanjang waktu antara akal dan hawa nafsu, akal dan hawa nafsu dan sungguh di saat hawa nafsu luluh, maka akal menjadi cerdas. Di saat cer akal itu hilang, hawa nafsu yang menang, orang seperti tidak berakal. Ya seorang ibu membunuh anak, bapak menzinai anak, dan masih banyak itu adalah akalnya hilang semuanya. Kayak tadi saudara dengan saudara rebutan dan sebagainya. Karena sudah dikuasai hawa nafsunya sehingga akalnya menjadi hilang. Wahakka bitagri, maka sangat pantas untuk dijaga. Ayuhras, tagri, tagri itu batasan, tapal batas atau daerah yang disitu digunakan untuk masuknya lawan itu tagr. Wahak bitahri, maka tagr tempat yang biasa digunakan untuk masuknya musuh itu paling pantas ayuh ayuhrasa untuk dijaga wayuhsan dan diamankan. Yuhsan itu diamankan, diberi penjagaan. Wala anhu tidak boleh dilalaikan. Awas, hati-hati. Itulah hatimu Makalah kalau kita lalai membersihkan hati, maka benar-benar kita akan terperosok. Maka perhatikan hati. Kalau ternyata kita diajak oleh hawa nafsu kita, terus kita gunakan akal sehat kita. Tentunya nanti akan dibimbing oleh Imam Ghazali rahimahullah taala dengan memohon kepada Allah. Tidak cukup nanti dengan akalnya saja. Sebab akal tidak menjamin orang bisa menghindari kemaksiatan. Tahu ini haram, dan menjadikan sebab musibah bagiku tapi orang masih melakukannya karena belum ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. itu yang ketiga Annal awaridu lahu akthar Godaan yang datang kepada hati itu lebih banyak daripada godaan kepada anggota tubuh yang lainnya. Ketahuilah yang akan menggoda matamu adalah yang engkau lihat. Yang tidak engkau lihat tidak akan menggoda hati matamu. Akan tapi kalau hati bisa tergoda dengan apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, apa yang kau raba. Jadi godaan hati lebih banyak daripada godaan mata. Godaan telingamu apa itu? Yang engkau dengar dari dengan telingamu. Tapi kalau hati, Masya Allah, godaannya lebih gede. Fa inal khawatira lintasan-lintasan lahu bagi hati itu kasiham seperti anak panah yang diluncurkan. Latazalu taqau dan senantiasa akan jatuh ke dalam hati. Lintasan-lintasan. Lihat pikiran, kadang kita tidak melihat dan juga tidak mendengar dan tidak kita rasakan dengan indera perasa kita atau yang lainnya. Akan tapi muncul lintasan kekotoran hati lintasan-lintasan adanya di dalam hati. Wakal matar seperti halnya hujan, latazalu tamturu alihi akan selalu menghujani hati. Jadi seperti hujan terus jatuh ke hati lintasan-lintasan. Maka kalau tidak kita perhatikan orang dengan hatinya, maka masya Allah hati akan rusak. Lintasan-lintasan terus datang. Kita duduk macam-macam bayangan kita. Tiba-tiba kita pengen lintasan yang jelek, Lintasan yang kotor. Apakah ingin berbuat jahat di kantornya? Atau mungkin urusan syahwatnya? Atau mengajak melakukan kemaksiatan? Itu lintasan. Dan orang tidak tahu kalau apa yang orang tidak tahu apa yang ada di hati. Mungkin seseorang pakai kopiah putih, pakai baju koko, berjalan seolah-olah orang ngira ke masjid. Cuman ternyata lintasan hatinya adalah kekotoran. Mungkin karena begitu dahsyatnya lintasan-lintasan yang ada di dalam hati. Wal maka dari itu harus kita perhatikan hati. Kata Imam Ghazali kalau di, kalau orang sudah tahu begini kok masih tidak perhatian itu orang yang dungu nanti di akhirnya disebutkan. Sudah bagi tahu begitu bahayanya urusan hati ternyata masih tidak mau menjaganya. Mau apa lagi? Wal khamisu yang kelima yang harus kita perhatikan bahwa sifatnya hati yang tidak bisa dimiliki oleh yang lainnya adalah anal afata ilahi asra hancurnya hati itu lebih cepat rusaknya hati bisa sedetik rusaknya hati akan tapi kalau rusaknya anggota tubuh tangan, barangkali orang akan mohon maaf tidak bisa menggunakan tangannya karena satu penyakit mungkin perlahan. Jadi kita rasa jarum dulu sakit, kemudian besok dua hari tiga hari langsung tidak bisa digunakan untuk bergerak tangannya. Akan tetapi ketahuilah bahwa yang namanya hati bisa saja saat ini lintasan kotor dan benar-benar mengotori hati kita. Fawa ilal bi akrab. Berbolak baliknya hati itu lebih cepat. Berbolak-baliknya hati sangat lebih cepat. Berubahnya hati. Subhanallah. Hari ini ingin berbuat baik, ingin sedekah infak ke sebuah masjid. Atau ingin menjantuni anak yatim. Niat yang baik sekali. Karena khawatirnya, oh, urusan bisnis baru ini. Ketemu teman di jalan. Eh, ayo join nih, ada kerjaan baru nih. Ya, berapa ya, belum modal? Eh, belum 10 juta. Insya Allah habis ini nanti, wah cepat untung besar setan berbisik daripada 10 juta yang kamu sumbangkan mending kamu kembangkan dulu baru nanti kamu bisa infak nunda lagi kan akhirnya nggak jadi nyum nyumbang rusak tadi menyumbang bisnis dulu alasannya sih hebat setannya nanti kalau sudah untung gede jadi nyum nyumbang sehingga fakir miskin yang tidak kasih perhatikan oh, luar biasa namanya setan itu menggoda jangan sekarang Entar dulu kalau sudah dapat pekerjaan, kata setan. Kalau kamu sudah dapat pekerjaan, nanti kan bisa memuliakan istrimu, baik. Diiyai, iya. Akhirnya zina. Padahal kalau ngambil halal dulu kan zaman nikah kok ditunda-tunda, itu iblis iblis yang bisikin. Makanya yang menukah nunda-nunda itu setan itu. Mana yang suka nunda-nunda pernikahan? Masa tunangan sampai setahun itu? Sakit itu, tunangan setahun. Wah, yang dengar nih protes ini. Tunangan khidbah satu tahun. Sehari sudah kelamaan tuh. Setannya berbisik, karir dulu. Jadi kalau kamu belum punya modal, jangan nikah. Sebab nikah kan tanggung jawab. Nanti makan apa? Istrimu bukan makan batu. Ini kata saya, setan bisiknya ke hawa, ke hati. Hatinya bilang, iya ya. <coughs> Terus gimana? Ya berarti harus saya kerja dulu tapi kan aku sering ketemu dia. Ya nggak apa-apa, kan kamu Ustad, aman kan? Tapi matanya bukan Ustad, Orang yang ustad tapi matanya bukan us. Ustad calon yang lihat di dilirik jalan. Oh iya cantik calonku. Oh i oh oh oh oh oh. Akhirnya ngobrol guyonan gini gini gini. Pekerjaannya belum dapat dapat. Ya nggak kuat syahwatnya. Masuk dalam kehinaan. Hati-hati. Lalu begitulah. Rusaknya cepat Niatnya sih baik tapi berubah menjadi jelek. Allahu akbar. walau ketkila innal qabra innal qalba setelah sudah dikatakan sesungguhnya hati itu asra'un kilaban sangat mudah berubah minal gidri daripada <coughs> panci panci kendi yang digunakan memasak air fi ghalayaniha di dalam apa apa air yang air yang mendidih. Jadi air mendidih itu kan muter terus. Yang namanya hati lebih cepat dari itu. Maksudnya rusaknya hati itu sungguh sangat sebab sangat cepat. kaki lah dikatakan masumi al-qabul illa min taqallubihi. Tidak diberi nama hati kecuali karena berubah-rubahnya. Warru'yat yadribu bil insani atfara. Ide pendapat ada idenya pemikiran yang dimunculkan hati itu bisa menjadikan orang dengan bermacam-macam model. Ini karena pemikirannya seperti ini, pemikiran seperti ini, modelnya macam-macam. Temain <coughs> inzalal qalbu wal billah. Kalau sudah tergelincir hati, semoga Allah menjauhkan kita dari tergelincir hati. Fazallatahu a'dham, maka ketahuilah terplesetnya hati itu sungguh lebih agung naudzubillah berat kalau orang kepleset kaki ke kesleo selamat insya Allah dipijit hilang <coughs> tapi kalau sudah keplesetnya hati naudzubillah wa fuku wa as'af wa afdha kalau sudah jatuhnya hati lebih susah dan lebih parah id adnahu paling rendahnya hati adalah qaswatun keras jadi kalau hati sudah jatuh, paling pertama kali jatuh tuh keras hati, belum kafir keras hati dinasehati susah, dengar ceramah, hadir pengajian berkali-kali, sama suami masih kasar, sama istri masih kasar, sudah hadir pengajian berkali-kali, sholat duha nggak bisa-bisa, sudah hadir pengajian berkali-kali, bangun malam masih berat, masih senetronnya jalan sampai jam 2 malam. Oh, nah ini keras itu, dari situ keras hatinya. Belum, belum kefir. Ila ghairillahi wa mailun ila ghairillahi cenderung kepada dunia, kepada selain Allah lebih besar. Wa muntahahu puncaknya runtuhnya hati keplesetnya hati adalah hatmun bil kufri kepastian di dalam kekufuran keluar dari iman wal billah semoga Allah melindungi kita semua Amat tasma' qaulahu ta'ala apakah engkau tidak mendengar firman Allah taala aba was wastakbaru karena hati yang sombong dia tidak bisa nerima kebenaran aba enggan tidak bisa nerima kebenaran wastakbar sombong maka minal kafirin maka setan yang rusak hatinya ia menjadi kafir. Wa al kibru biqalbihi, kibir sombong dengan hatinya. Wa idkulna lil malaikati wa idkulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara. Wa kana minal kafirin. Iblis itu sombong. Disuruh enggak mau suruh sujud karena kesombongannya itulah maka yang namanya iblis menjadi kekafiran. Sombong dari ha, hati. Belum kafir dulu, sombong dulu maka menjadi kafir famalahu al ibai sehingga yang namanya kesombongan menjadikan seseorang enggan menerima kebenaran, tidak menerima kebenaran, wal kufru dan membawa kepada kafiran bidohirihi dengan dohirnya sehingga tidak mau sujud. Amma tasba'u qaulullah ta'ala. <coughs> Insyaallah sampai di sini masih panjang. Ini kami cukupkan dulu insyaallah semoga Allah membersihkan hati kita semuanya dan insyaallah nanti akan dilanjut oleh Habib Hasan Insya Insyaallah cukup sampai di sini. Intinya Tolong diperhatikan urusan hati. Harus lebih kita perhatikan daripada urusan-urusan yang lainnya. Urusan hati sangat penting, sangat penting, sangat penting. Kalau orang tidak peduli urusan hatinya, hanya memakmurkan amal dohirnya, alangkah ruginya. Banyak amal dohir yang dilakukan seorang hamba, ternyata dirusak oleh hatinya sendiri, sehingga di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Sama yang sekarang ada rombongan yang mau ziarah Wali Songo, Wali, Wali berapa? Wali empat maka niatnya yang benar karena Allah dan di sana pun nanti harus jangan sampai kita melanggar syariat sepanjang perjalanan sekali lagi bisa menjamak solat di jamak, mengkosor di kosor. Jangan sampai tidak mengkosor solat di saat mungkin mengkosor solat. Kemudian tepat waktu solatnya sepanjang perjalanan perbanyaklah dikir kepada Allah. Kemudian saya sampai di makom para wali memohon kepada Allah bertawasul dengan mereka dengan penuh ketawaduan dengan tetap menjaga akhlak kepada Allah akhlak kepada sesama manusia, menutup aurat dan biasakan terus di dalam perjalanan itu ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah sehingga perjalanannya nanti menjadi perjalanan ibadah dan ini saja semoga Allah menjaga iman kita semua, menjaga hati kita semua kepada Fadilat Habib Hasan Askab dipersilahkan untuk melanjutkan wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.